apa yang pertama yang pertama al muqsan alaih al-muqsam alaih maknanya hmm? penegasan sesuatu ya. tak syai yang ditegaskan artinya menegaskan tentang suatu perkara ya, maka perkara yang ditegaskan ini disebut al-muqsam alaih muqsam bihi itu yang dijadikan sumpah ay al muazzam bihi al muqsam bihi ay al muazzam bihi yang diagungkan dengan sumpah itu yang ketiga adawatul qasam perangkat-perangkat yang digunakan untuk bersumpah ada berapa perangkat-perangkat yang digunakan untuk bersumpah? Ada tiga, yaitu al-waw, wal-ba, wal Itu diingat. Ini tiga rukun sumpah. Al-muqsam Ali, itu takkid Syi dalam rangka menegaskan suatu perkara atau perkara yang Allah tegaskan dan yang kedua al-muqsam bihi atau al muadzam bihi yang dijadikan sumpah karena agungnya perkara itu dan yang ketiga adawatul qasam perangkat-perangkat yang digunakan untuk bersumpah yaitu tiga boleh jadi dengan al boleh jadi dengan ba atau dengan ta sudah kita lalui yang pertama dari adawatul qasam yaitu al-waw apa ketentuan bersumpah dengan menggunakan huruf waw wallahi fa rabbis samai apa ketentuannya kalau bersumpah menggunakan huruf waw Sudah ya. Amilnya harus dihilangkan. Yuhdaful amin. Amilnya harus dihilangkan. Apa itu amilnya? Yaitu fi'il yang digunakan untuk bersumpah. Amilnya harus dihilangkan. Yaitu fi'il yang digunakan untuk bersumpah. Fi'il yang digunakan untuk bersumpah itu dengan kalimat uqsimu atau ahlifu ya. sehingga ukusimu atau ahlifu ini harus dibuang harus dihilangkan tidak boleh untuk kita mengatakan ukusimu wallah atau ahlifu wallah diambilnya harus dihilangkan fiilnya harus dihilangkan dibuang itu ketika menggunakan waw kalau ada yang mengatakan atau menyertakan amilnya dan Syekh Al-Uthaymin Ta'ala Laisa bi'arabi Bukan uslub bahasa Arab ya. Tapi mungkin bahasa lain Bahasa luar Yang diarabkan ya, Kalau dia mengatakan Uqsimu atau ahlifu Wallah Tapi secara Tatanan bahasa Arab Ketika bersumber Harus dihilangkan amilnya ya, Fi'ilnya muqsimian atau ahlif yang kedua setelah waw hanya diikuti oleh isim zahir iya. hanya diikuti oleh isim zahir isim zahir yaitu isim selain isim dhamir iya. isim zahir isim selain isim dhamir iya. sehingga tidak boleh bersumpah dengan waw diikuti setelahnya oleh isim dhamir wahu waka ya waha dan yang lainnya tidak boleh tadi, tadi harus isim zahir itu ketentuan menggunakan sumpah dengan perangkat waw yang kedua wal ba'u perangkat sumpah dengan menggunakan huruf ba' Mithlu qawlihi ta'ala seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qiyamah ayat yang pertama, la uqsimu biyaumil qiyamah. Di sini Allah SWT bersumpah biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. surat Al-Balad sumpah yang menggunakan huruf ba apa? Hudzaifah. Surat Al-Balad Rumayl. Ayat pertama Al-Balad ayat pertama apa Hafid? La uqsimu bihadzal balad. Kata Allah Taala aku bersumpah dengan negeri ini ya, di sini apa dengan hari kiamat anda melihat keterangan dari Syekh bagaimana penggunaan sumpah dengan menggunakan huruf ba kata beliau wa yajuzu ma'aha dzikrul amili kama fi hadzal mithal boleh menyebutkan amilnya bersama huruf ba bersama huruf ba boleh untuk zikrul amil menyebutkan amilnya menyebutkan fiilnya ya, jadi si fiil ini boleh disebutkan ketika kita hendak bersumpah menggunakan huruf ba ya. untuk lihat di sini ya okusimu bi disebutkan di situ amilnya uqsim atau ahlifu Ketentuan yang pertama. Wa yajuzu hadfuhu dan juga boleh dibuang. Amilnya fiilnya ini boleh ditampakkan, boleh dibuang, boleh dihilangkan. Kaqaulihi ta'ala an iblis seperti firman Allah Subhanahu tentang iblis yang menunjukkan bahwasanya amilnya dibuang, tidak ditampakkan. Qala fa bi la ughwiyannahum ajma'in Iblis mengatakan fabi'izzatika demi kemuliaan Engkau ya Allah la ughwiyannahum ajma'in ini saya akan aku sesatkan mereka semuanya manusia di sini tidak disebutkan qala uqsimu qala ahlifu ya, amilnya dihilangkan dibuang tidak ditampakkan, itu boleh jadi ba itu ausa minal ya lebih luas ketimbang wow. tapi kalau waw sempit ya tidak boleh ditampakkan tapi kalau ba boleh ditampakkan boleh tidak dan juga ketentuan yang berikutnya bersumpah dengan menggunakan huruf ba wa yajuzu ayyaliyaha ismun zahirun kama mathalna boleh juga mengikuti setelah ba isim zahir ya, isim zahir boleh mengikuti setelah ba tidak wajib Nih. Ya sebagaimana telah kami contohkan kata Syekh tadi la uqsimu bi yaumil qiyamah fa bi izzatika semua isim zahir dan juga wa ayyadiyaha dhamirun boleh juga menyertai ya ba dhamir ya, tadi luas dari sisi amil boleh nampak boleh tidak dari sisi isim yang mengikutinya boleh zahir, boleh domir. Ya. Usah, lebih luas bah itu. Ya. Lebih umum, lebih bebas. Ya ketimbang menggunakan huruf al-waw. Jadi paham ya, Kama fi qawlika seperti dalam ucapanmu yang menunjukkan bahwasanya ba boleh diikuti dengan domir. Allahu Rabbi wabihi ahlifu la yansuranna al-mu'minin. Allah adalah Rabbku. Wabihi maka demi dia demi dia itu demi Allah. Hu di sini kepada kepada Allah. Demi dia Allah SWT ahlifu aku bersumpah la yansurannal mu'minin bahwasanya Allah SWT pasti akan menolong kaum mukminin. Nah, untuk lihat di sini wabihi mengikuti ba itu pemir atau bika la ajdahidanna ya. bika la ajtahidanna demi engkau ya Allah sungguh aku akan sungguh-sungguh akan rajin akan giat hmm. Sitifam ya Itu penggunaan sumpah dengan huruf ba. Umum dari sisi amilnya boleh nampak boleh tidak. Demikian pula umum dari sisi isim yang mengikutinya boleh isim kohir, boleh isim domir. Hanya saja catatannya kata para ulama kalau kita bersumpah dengan huruf ba dan menggunakan domir la yakunu illa Domirnya tidak diperkenankan kecuali engkau tujukan untuk Allah. Domirnya. Yang demi dia si fulan ya atau si fulana demi engkau ya. ini biasanya apa orang yang syak ya. mabuk cinta ya. demi engkau demi dia ya. itu tidak boleh domir ditujukan kepada selain Allah tapi harus untuk Allah SWT ketika seorang bersumpah menggunakan domir contoh-contoh lain banyak ya, yang ditampakkan amilnya tadi la uqsimu bihadal balad la uqsimu biyaumil qiyamah fala uqsimu bima tubsirun fala uqsimu bi rabbil masyariqi ya fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ditambahkan amilnya boleh juga tidak tadi fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in saja dalam Al-Quran wallahu alam tidak ditemukan ya ba masuk ke dhamir hanya min kalamil Arab okay. dari ucapan Arab Adapun wabihi nasta'in Sering kita dengar wabihi nasta'in, wabihi nastaghith. Ya. Itu hanya kepada Allah SWT kita mohon pertolongan. Bukan sumpah. kecuali seseorang niatkan untuk bersumpah maka bisa pula maknanya menjadi sumpah. Kemudian dari ayat-ayat yang kita dengar tadi apakah sumpah yang kebanyakan Allah sudah sebutkan atau gandengkan dengan la la uqsimu la uqsimu maknanya musbat atau manfi maknanya penetapan atau peniadaan positif atau negatif gitu itu sumpah kenapa karena Allah swt banyak menggandengkan dengan la ya fala warabbika ya, eh, diikuti la ya. dari pendapat-pendapat yang ada yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin yang terkuatnya la di sini Tanbi, la untuk peringatan ya, perhatian pun di sana ada yang berpendapat pendapat lain, ada yang berpendapat la nafia ya. untuk penafian, peniadaan. Tetapi yang tidak terjatuh ke dalam takalluf pembanan ya, di sini ditanbih. Ya, sehingga maknanya tetap musbat. Maknanya tetap musbat, bukan manfi, bukan peniadaan. Bukan Allah SWT tidak bersumpah. Tanya. Tapi sebagai tanbih peringatan, sungguh Allah SWT bersumpah ya dengan hari kiamat atau dengan negeri ini dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga wata'u bersumpah menggunakan huruf ta. Mithlu qawlihi ta'ala seperti dalam firman Allah SWT di surat An-Nahl ayat yang ke-56, "Tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun." Demi Allah, sungguh kalian akan ditanya tentang apa yang kalian ada ada akan apa yang kalian buat apa yang kalian bikin maka kriteria ketika kita bersumpah menggunakan huruf ta wa yuhdafu ma'ahal amilu wujuban dibuang bersama huruf ta amilnya secara wajib ya. dibuang amilnya ketika bersumpah menggunakan ta dengan wajib Artinya wajib dibuang. Wajib untuk tidak ditampakkan. Tallahi. Tidak boleh tallahi uqsimu atau ahlifu. Yang kedua wala yaliha illa smullahi aw rabb. Tidaklah yang mengikuti ta ini melainkan hanya lafzul jalalah Allah dan Rob saja. Jadi bersumpah menggunakan huruf ta, maka isim yang setelahnya harus lafad jalalah saja, lafad Allah atau lafad Rob, tidak lafad yang lainnya. Hanya dua. Tallahi tadi dalam ayat. alun nama kuntum taftarun. Tallahi tafta'u tazkuru Yusuf. Mithlu contoh lainnya kata Syekh tarabbil ka'bati la janna insyaallah demi Rabb Ka'bah sungguh aku akan berhaji insyaallah itu dihilangkan di sini amilnya uqsim atau ahlif demikian pula isim yang setelahnya hanya lafad Allah ataupun Rabb tidak lafad yang lainnya sehingga ta ini ad-diaqu ya minal wa wal ba yang lebih sempit lagi ketimbang bersumpah menggunakan huruf waw atau ta yang paling luasnya tadi ta Qala rahimahullah ta'ala wal aslu dhikrul muqsami bihi. Asal yang hukum asal dalam bersumpah yaitu menyebutkan muqsam bihi. Itu asal dalam bersumpah. Sebutkan muqsam bihi ya sebutkan sesuatu yang dijadikan sumpahnya. Atau apa? Al-mu'azzam bihi. Sebutkan sesuatu yang diagungkan tersebut. Kenapa? Karena sesuatu yang diagungkan itu dijadikan untuk sumpah. Itu hukum asal. Dengan menyebutkan muqsam bihi atau mu'azzam bihi. Maka yang seperti ini wa huwa katsirun kama fil musulis sabiqati. Hal itu banyak. Ya. Banyak sebagaimana dalam contoh-contoh yang telah berlalu penyebutan mukusambihi atau mu'azzam bihi sesuatu yang dijadikan untuk sumpah kenapa karena dianggap agung perkaranya baik itu min asma'illah wa sifatihi wa af'alihi dari nama-nama Allah ataupun sifat-sifatnya ataupun perbuatan-perbuatan Allah atau apa min makhluqatihi jalla wa pun dari makhluk-makhluk Allah SWT maka dianggap sesuatu yang agung itu yang terbanyaknya kemudian keluar dari hukum asli wa qad yuhdafu wahdahu wa qad yuhdafu dan terkadang dibuang apa yang dibuang apa yang tidak ditampakkan al-muqsam bihi al-mu'azzam bihi terkadang dibuang muqsam bihinya saja wahdahu ini kita kan di sini sedang membahas al-muqsam bihi ay al-mu'azzam bihi maka hukum asalnya disebutkan dan itu yang terbanyak dalam Al-Qur'an dalam contoh-contoh yang telah beliau sebutkan hanya saja terkadang dibuang Terkadang tidak ditampakkan muksam Sesuatu yang dijadikan sumpahnya ya. Cuma dia saja yang dibuang Muksam saja yang dibuang Wahdah Tentunya apa? Ma'awujudil amin Sementara amilnya ada Muksam dihilangkan Amilnya ada kau qawlika seperti ucapanmu Ahlifu alaika latajtahidanna hlifu alaika latajtahidanna cuma yang seperti ini sedikit ya hanya ada dalam kalam Arab hmm. takdirnya apa ahlifu billah Ahlifu billah. Jadi dibuang mu'adzamnya. Mu'adzamnya apa di sini? Allah SWT yang dijadikan sumpah dan sumpah tersebut Allah SWT yang diagungkan di sini. Ya, dibuang kemudian menjadi ahlifu ya bersama adanya amin alaika la tajtahidanna Sehingga yang seperti ini tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran dibuang muksambihi tapi disebutkan. Qala ta'ala wa qad ma'al amili wa huwa dan terkadang muksambihinya dibuang bersama amilnya. Yang ada dalam Al-Qur'an justru dibuang muksambihi dan amilnya dua-duanya. Kalau oh, tadi kan tersisa amilnya dia, Muksambi dibuang tersisa amilnya. Tetapi yang ada dalam Al-Qur'an dibuang muksambihi muazzam bihi dan juga amilnya. Dan yang seperti ini kata Syekh bahwa ketirun banyak. Mithlu ta'ala seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di atas ayat yang ke-8, thumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Thumma kemudian apa? Mana? Mu'azzam ya. dan juga amirinya. Jadi disebutkan di sini thumma uqsimu wallahi. Ya. Thumma ahlifu billahi. Tidak. Ya. Atau thumma wallahi la tus'alunna thumma uqsimu billah. Tidak disebutkan di situ mu'adzam bihi dan juga amilnya langsung thumma adunna Sudah paham ya Maka kalau ditampakkan di situ ada bihi dan juga amilnya. Summa tadi uqsimu billah latus alunna yawma idin anin na'im paham ya itu terkadang dibuang Qala rahimahullah ta'ala wal aslu dzikrul muqsami alaihi Demikian pula termasuk hukum asal dalam sumpah yaitu zikrul muqsami alaihi disebutkan muqsam alaihnya disebutkan ta'kidu syai'i penegasannya menegaskan tentang apa sumpah tersebut maka disebutkan perkara yang tegaskannya muqsam alaihi dan yang seperti ini banyak dalam Al-Quran ya, yang disebutkan muksam ali mengikuti hukum asal dalam Al-Quran itu sangat banyak iya, ya, ya, itu ada tiga rukunnya muksam ali ada muksam bihi demikian dan juga ada watul qasam ya, ada watul qasam مثل qul تعالى wa rabbi latub'athunna لتبعثن قل wa rabbi kemudian apa latub'atsunna itu yang pertegas di sini adalah kebangkitan ya. sungguh kalian akan dibangkitkan qala wa qad yuhdhafu jawazan dan terkadang boleh dibuang muksam alaihnya yang ditegaskannya boleh untuk dibuang tidak ditampakkan مثل قوله ta'ala seperti dalam firman Allah سبحانه وتعالى taala qaf wal Qur'anil Majid. Qaf wal Qur'anil Majid. Wa qasam. Ya, qasam. Bagaimana untuk mengetahui waw ada Yaitu bil jarri ma ba'dahu dengan dijarkan yang setelah waw ya kalau antum temukan setelah wa'u majrur maka apa wa'u kosam cuma ingat diletakkan di awal ayat ya. kenapa karena boleh jadi setelah wa'u majrur sebagai apa atif ya. atau saja kepada yang sebelumnya ya, tabaiyah atau mengikuti yang sebelumnya Jadi ya, ketika diletakkan di awal ayat di awal surah maka wow tersebut sebagai wow kosam karena wau kosam ta'mal amala huruful jar waw kosam amalannya sama tugasnya seperti tugas huruf jar yaitu menjarkan mengkhafatkan isim yang setelahnya Wa takdiruhu lantas apa takdirnya? Apa yang dipertegas? Ketika Allah SWT bersumpah wal Quran ini Majid. Demi Al-Qur'an yang mulia, bersumpah tentang apa Allah SWT di sini? Apa yang Allah tegaskan di sini? Takdirnya kata Syekh Rahimahullah Ta'ala la yahlikunna sungguh mereka akan binasa atau apa la yuhlakunna niscaya mereka akan dibinasakan di situ diharokati nggak ada yang diharokati la yuhlakun atau la yahlikun harokatnya Hah? Diu? Garia likun. ada yang berpendapat liyahlikun dan juga ada yang berpendapat lakun. Gitu. Liyah liyahlikun berarti apa? niscaya mereka akan binasa sungguh mereka akan binasa jadi kalau layuh lakun sungguh mereka akan dibinasakan. Itu ketika Allah SWT bersumpah ya, tanpa menyebutkan yang dipertegasnya. Kenapa? Karena lil ma'lum, karena sudah diketahui. Sebagian ada yang mengatakan yang dipertegas dalam sumpah ini yaitu al baath kebangkitan. Ya, karena Allah SWT firmankan setelahnya bal ajibu an ja'ahum bal ajibu an ja'ahum itu bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum qala al kafirun hadha syai'un ajib jadi orang kafir ini mengingkari al-ba'ats kebangkitan sehingga Allah SWT pertegas karena sudah disebutkan dalam ayat setelahnya atau Allah sudah tidak sebutkan muksam alaihi ya karena telah disebutkan dalam ayat setelahnya atau menurut takdiran syekh di sini perkiraan syekh di sini la yahlikun atau la yuhlakun karena dipertegas pula dalam ayat dari ayat-ayat berikutnya meskipun ya, jauh ya wa kam ahlakna min qarnin hum ashaddu minhum batsha itu wa kam ahlakna itu ada kalimat wa kam ahlakna min qarnin hum ashad minhum batsha naqaw fil bilad ya, karena sudah disebutkan pada ayat setelahnya tidak disebutkan di awal muksam alaihi wallahu a'lam Bahkan ada juga yang berpendapat muksama alaih yang dipertegasnya itu Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an itu sendiri. Ya cuma jauh. yang berbeda ayat. Di sini Al-Quran Qur'anil Majid. Dalam ayat yang lain wal Qur'ani dzikri. Tapi yang lebih dekat ini tadi dua penakdiran dua perkiraan ya, yaitu al baath pada ayat yang setelahnya atau al-halak pada ayat-ayat berikutnya masih di surat tersebut qala rahimahullah ta'ala wa qad yuhdafu wujuban idza taqaddamahu aw tanafahu ma yughni anhu terkadang musam alihnya dibuang secara wajib kalau mendahului atau mengikuti sesuatu yang dianggap mencukupkan ya. kalau mengikuti sesuatu yang dianggap mencukupkan artinya ma'lum perkaranya sudah diketahui maka boleh dibuang muksam alaihi Qala Ibnu Hisham fil Mughni dikatakan oleh Ibnu Hisham dalam Al Mughni Mughni Labib kitab nahwu kata beliau wa mustidalahu dicontohkan untuk perkara ini yaitu wajib dibuang ketika sudah jelas perkaranya muksam alihnya binahwi dengan contoh zaidun qaimun wallahi wa zaidun wallahi qaimun zaidun qaimun wallah atau wa zaidun wallahi qaimun hanya saja yang seperti ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran min kalam al-Arab dari kalam Arab saja Wallahu a'lam bishawab Takdirannya tentunya laqaimun. Ya. Laqaimun. Zaidun wallahi qaimun. Eh innahu laqaimun. Sungguh dia berdiri. Ya. Dibuang yang dipertegasnya. Ya. Allah a'lam bishawab. Tentunya dalam subah ini ada faidah ya, yang akan disebutkan oleh Syekh. Apa faidahnya? ketika Allah SWT menggunakan sumpah dalam ayat-ayatnya tentunya karena beberapa faidah ya, manfaat kegunaan dalam penggunaannya tentunya Allah SWT alam bikalamihi subhanahu wa ta'ala zat yang lebih tahu tentang kalamnya subhanahu wa ta'ala kita bacakan ayat-ayat yang berkenaan tentang amanah ya. Yang berikutnya hadithu anir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ada'il amanati. hadis hadith yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dalam menunaikan amanah. قال رحمه الله تعالى قال حفظ الله تعالى الشيخ عبد المحسن ومن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ الأمانة والتحذير من إضاعتها dari hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW yang menunjukkan untuk menjaga amanah kepercayaan dan peringatan dari menyanyiakannya yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol bainama النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعربي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعد القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه سائلا عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيئت الأمانة فانتذر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتذر الساعة رواه البخاري Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata tatkala ketika itu Nabi saw berada dalam suatu majlis berbicara di tengah-tengah manusia tiba-tiba datang seorang badui ya, seorang badui datang ke majlis Rasulullah SAW faqala dengan mengatakan mata sa'ah kapan hari kiamat ya, namanya badui orang-orang yang tidak berpendidikan tidak tahu sopan santun tata kerama adab sepenaknya dewe istilahnya senangnya sendiri apa yang dia inginkan langsung ya, tanpa disertai ada tata kerama bertanya pada Rasulullah mata saat mending kalau permisi afwan ya. jadi apa asal tanya ya kapan hari kiamat Baik. maka di sini diperhatikan ya kawan fi ada bisual dalam ada bertanya fakam min su'alin la yastahiqul jawab betul banyak dari pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak layak untuk dijawab kenapa tadi karena lisu'i adabihi di antaranya karena jelek adab dalam pertanyaannya ya. sehingga tidak semua soal itu harus dijawab apalagi ketika tadi ya adab dalam pertanyaan ini jelek banyak seperti itu mohon dijawab segera <laughs> dan yang lain ya dari adab-adab yang tidak baik tidak bagus ini kata ulama yang seperti itu tidak berhak untuk dijawab tidak layak hmm. maka Rasulullah SAW terus saja melanjutkan pembicaraannya sehingga manusia yang berada di majlis Rasulullah menebak kenapa kalau Rasulullah terus berbicara tidak menjawabnya. Kata sebagian mereka Rasulullah SAW mendengar pertanyaan itu tapi Rasulullah membenci pertanyaan seperti itu. Membenci pertanyaan yang tidak bermutu tadi. Ya. Apa tujuannya dia bertanya dari kiamat? Ya, untuk bersiap diri atau cuma ingin tahu atau untuk mengetes saja maka tentunya jangan disia-siakan waktu apalagi ketika seseorang bertanya tidak untuk mengetahui al-haq jangan ya, antum habiskan waktu untuk menghadapinya tapi hadapi ketika ada orang-orang yang bertanya untuk mengetahui al-haq kebenaran atau bimbingan. Tanya. Kemudian sebagian kaum mengatakan balam yasma. Wah, jangan-jangan Rasulullah tidak mendengarnya. Boleh jadi Rasulullah tidak mendengarnya sehingga terus berbicara hatta idza qada hadithahu sehingga tatkala Rasulullah sudah selesai bicaranya Rasulullah mengatakan mana orang yang aku lihat tadi dia bertanya tentang hari kiamat insyaallah ternyata Rasulullah mendengar pertanyaan itu Ya, tapi apa? Rasulullah SAW beliau tetap menghadapi manusia yang banyak karena dianggap si badui ini tadi tidak sopan hanya saja Rasulullah memaklumi ketidaksopanannya ya. Maka nah, kalau kita perhatikan pertanyaan badui tadi tidak sopan karena memutus perkataan orang lain. Ya. Memutus perkataan orang lain tidak mendengarkan dengan sesama atau tidak meminta izin mungkin mengangkat tangannya sampai terlihat ya ada apa oh saya mau tanya ya. tapi apa dengan seenaknya memutus perkataan pembicaraan Rasulullah SAW sehingga Rasulullah mendiamkannya membiarkannya Baik. maka tatkala sudah selesai Rasulullah baru ya. dan ini pun sebagai bimbingan kata ulama untuk nanti akan disebutkan pula oleh Syekh di sini di poin-poin terakhir bagaimana untuk kita mendahulukan al awal fal awal didahulukan dalam rangka amanah yang mendahulukan yang pertama dan yang kemudian itu ada dalam kita mendahulukan seperti dalam antrian maka yang ngantri lebih dulu itu didahulukan ketimbang yang berikutnya tidak serobotan ya. jadi kita harus tahu atau apa sang guru lebih tahu oh ini datangnya duluan sehingga kenapa di rumah hati kasih absen atau dikasih kupon karena supaya tidak nyerobot yang datang belakangan apa pengen duluan tidak termasuk dari amanatul ilm amanah dalam mengajar bagi para guru yaitu untuk mendahulukan yang lebih dahulu kemudian yang berikutnya ya ketika ada antrian Cuma sayangnya sebagian orang mempermasalahkan antrian ya. itu sudah wakil zaman para ulama akan disebutkan nanti oleh syekh Sampai pun menteri yang datang ya. Pembesar Ketika rakyat jelata Ngantri lebih dahulu Sang guru tetap mendahulukan rakyat jelata nggak peduli menteri yang datang Dia wong datangnya terakhir nanti Gilirannya terakhir Itu dari amanah Tadris di ya, Dalam pengajaran atau pembacaan. Baik. Tapi kalau sesuatu tidak di absen atau tidak diantri, tafadhal. Ya, bebas. Siapa yang siap mungkin. Ya. Kemudian si Badui menjawab, "Hana ya Rasulullah saya, wahai Rasulullah." Termasuk dari karamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencuekan selagi beliau ada waktu dan tahu tentang kondisi orang yang dihadapinya ini memang orang yang tidak tahu ada tata kerama sopan santun maka dihadapi sesuai dengan kondisi orangnya kata Rasulullah SAW apabila amanah sudah disia-siakan ya, tidak diemban tidak dilaksanakan maka datangnya hari kiamat. Kata si Badui, "Kaifa yata'atuha?" Bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah? Menelantarkan amanah seperti apa bentuknya? Qala di antara bentuk mentelantarkan amanah, menyia-nyiakan amanah yaitu idza wusidal amru ila ahlihi. Kalau suatu perkara itu dibebankan kalau suatu perkara itu diberikan dipertanggungjawabkan bukan kepada ahlinya maka tunggu datangnya hari kiamat ya. sehingga hadis ini kata ulama min alamatis sa'ah termasuk terpertanda datangnya hari kiamat yaitu ketika suatu perkara ini diemban dilaksanakan atau istilahnya dipikul oleh orang yang bukan ahlinya ketika suatu perkara dilaksanakan bukan oleh ahlinya itu sebagai pertanda datangnya hari kiamat dan yang seperti ini qad terkadang sudah berlalu dan ya jadi ada kalanya terjadi atau apa akan terjadi dari pertanda tersebut itu bentuknya disebutkan sebagai bentuk menyia-nyiakan amanah. Kenapa? Karena Allah sudah perintahkan dalam ayat yang sudah kita baca ya. Antu amanah amanah tidak ahliha. Jadi harus ahlinya yang siap untuk melaksanakan amanah itu. Tanya. Jadi bukan asal-asalan ya. Atau bukan asal ada orangnya asal ada yang ngisi asal tertera tidak ya, tapi harus dalam amru ila ahlihi oleh karenanya ketika Abu Dhar meminta kepada Rasulullah SAW kepercayaan kata Rasulullah ini arah kata Iva ya, saya melihat kamu itu lemah nggak pantas nggak bisa untuk melaksanakan amanah ini dari ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan menghina ya bukan menghina ya. tapi apa kan ilmu dan tentunya kasihan terhadap orangnya yang kedua An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وانظر السلسلة الصحيحة للألباني رقم 24 24 و 400 424 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata bersabda Rasulullah SAW tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu Orang yang percaya kepada kita tunaikan amanah dia. Ya, kenapa? Karena dia telah percaya kepada kita. Wala takhun man khanaka dan jangan kau khianati orang yang mengkhianatimu. Itu perintah untuk menaikkan kepercayaan pada orang yang telah mempercayai kita. Ya, jangan disia-siakan. Ya, termasuk yang banyak disia-siakan ketika orang apa? mempercayai kita, menghutangi kita. Orang percaya kepada kita. Sehingga apa? Dia mau mengutangi kita, tapi kita yang dihutanginya tidak menunaikan amanah itu. Asal-asalan, seenaknya. Ya. Dalam apa? Mengembalikan amanah itu. Maka jangan. Ya. Kata Rasulullah, "Adil amanata ila man i'tamanaka." Ya. Tunaikan amanah itu kepada orang yang telah mempercayai, Orang telah percaya kepadamu. Dia percaya pada kita. Ya. Kita mungkin jujur, kita baik dalam melaksanakannya, maka jaga kepercayaan itu. Ya. Itu yang banyak disia-siakan. Atau terkadang sebagian orang apa? Pura-pura nggak -pura tahu. Ya. Atau nunggu ditagih atau sebagian orang pengennya dilunaskan itu bentuk tidak menunaikan amanah kepada orang yang telah mempercayai kita. Hmm. Yang ketiga Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma tafqaduna min dinikum al-amanatu wa akhiruhu as-salah. al Kharaiti fi makarim al-akhlaq wa anzur silsilah sahihah lil Albani. Tasi 30 wasabi'mi'ah wa alf 1739 dari Anas radhiyallahu taala anhu beliau berkata bersabda Rasulullah SAW pertama kali yang akan hilang pada agama kalian yaitu kepercayaan yang pertama kali dicabut ya pada agama kita kepercayaan ya, tidak lagi ada kepercayaan kenapa karena khianat orang-orangnya kemudian wa akhirus dan akan hilang terakhirnya adalah sholat dan yang keempat hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalath idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana itu apabila dipercaya dia ingkar maka masing-masing kita yang tidakkah kita sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai bekerja, semua kita ya memiliki amanah yang harus kita tunaikan. Semoga Allah SWT berikan kemudahan dan kemampuan untuk kita menunaikannya dan tidak termasuk dari orang-orang yang khianat. Subhanallah, alhamdulillah,